ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS. Kecerdasan spiritual. Para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Kali ini Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab sudah dihadapi dengan permasalahan menghadapi adiknya Fatimah dan iparnya yang bernama Said. Pemasukan dari seorang orang tua di bangsa Quraisy yang mengatakan kepada Omar bahwa sebelum kamu tunjukkan kekuatanmu kepada duafail muslimin, kepada orang-orang muslimin yang lemah, tunjukkan dulu kekuatanmu kepada keluargamu sendiri. Yang aku mendengar, keduanya sudah masuk dalam agama Islam, mengimani keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadinya pedang ini ingin diarahkan menuju kediaman Rasulullah, Umar beralih langsung menuju rumah daripada adiknya Fatimah dan iparnya yang bernama Said. Yang pada saat itu dia jalan, dia jalan ke rumah Fatimah, lalu luar biasa atas izin Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah Fatimah, di dalam rumah Fatimah dan Said mereka sedang melantunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Yang mana keduanya sedang belajar Al-Quran dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Khabbab. Namanya siapa? Sayyiduna Khabbab. Jadi pada saat itu Sayyidina Khabbab lagi mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'id. Karena memang begitu cara Nabi kita Muhammad SAW bagaimana orang-orang yang lebih dulu di dalam Islam mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam. Khairukum kata Nabi SAW khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada orang lain Al-Qur'anul Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pada saat itu Umar Ibn Khattab mendengar suara pengajian itu. Pada saat itu Sayyidina Umar menggedor rumah daripada Fatimah bintul Khattab dan suaminya yang bernama Said. Manu, man fil bab, kata Said. Siapa yang ada di pintu? Hanaza, Umar. Ini aku adalah Umar. Wah, itu Khabbab langsung ngumpet. Maka Said langsung membukakan pintu rumahnya. Masuk Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah yang pada saat itu belum menyatakan keislamannya. Umar bertanya kepada mereka berdua, "Hal dakhalta? Hal dakhaltuma fi dinil Islam?" Apakah kamu berdua sudah masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh Muhammad? Mereka berdua terdiam. Kata Omar, aku mendengar ada suara pengajian tadi. Suara ayat-ayat yang biasa diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Mana surat-surat itu? Aku ingin baca surat-surat itu. Kata Omar, bin Al-Khattab. Mereka berdua tetap diam. Sementara Omar melihat Fatimah sedang memegang ayat-ayat suci Al-Quranul Karim di lembaran beberapa kertas. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir tidak bisa menerima kejadian hal ini langsung dia memukuli Said dia pukuli Said. Said, kamu merusak rumah tanggamu. Kamu sudah merusak adikku Fatimah. Dipukuli sampai Said ini jatuh. Dah, jatuh. Jatuh ke pojok sini. Waktu jatuh di pojok Sayyidina Umar pukulin, datang Fatimah. Fatimah begini, berusaha mem memisahkan. Ya Umar, ya Umar. Sayyidina Umar begini, gimana cara ngomongnya? Tempeleng, tak. Ini kena pipinya, Fatima Jatuh Fatima Mengeluarkan darah dari hidup. Apa mereka berdua mengatakan? Nahan ala dini Muhammad. Kami semua sudah masuk dalam agama Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, jika engkau tidak terima, bunuh kami ya Umar, bunuh kami. Kami siap demi mempertahankan kalimat tauhid. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Aku ingin membaca Quran yang tadi kalian baca. Kenapa? Umar sudah mulai tersentuh jiwanya. Yang terutama dari doa Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari keteguhan hati Fatimah bintul Khattab. Kata Sayyidina Umar, Ainal Quran sa'akra. Aku ingin membaca Al-Quranul Karim. Kata Fatimah bintul Khattab. Ya Umar, tagassal awalan. Sebaiknya kamu mandi dulu. Setelah kisah Singkat kisah, setelah beliau mandi, beliau membaca Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam.